Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an setelah kita menyelesaikan pembahasan kita mengenai Nah barakallahu fikum an-nasikh wal mansukh Sekarang kita masuki pembahasan berikutnya yaitu halaman yang ke-57. 6. Mengenai al-akhbar yaitu kabar-kabar. Sebenarnya barakallahu fikum kalau kita telusuri al-akhbar atau khabar yang diinginkan dalam ilmu usul ini, nah barakallahu fikum tidak jauh beda dengan yang berkaitan dengan ilmu hadis. Namun kalau khabar itu sendiri kalau kita telusuri lebih umum sifatnya daripada hadis. Kalau khobar itu mencakup asar, juga mencakup hadis. Kalau khobar yang sampai kepada Rasulullah, yang diidhafahkan kepada Rasulullah itu namanya hadis. Kalau khobar yang sandarkan kepada tabi'in atau kepada sahabat atau di bawah sahabat namanya apa? Asar. Artinya, nah barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru. Al hadis itu yang disandarkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Al asar itu yang disandarkan kepada siapa? Sahabat atau di bawahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak ada asar Rasulullah itu maksudnya. Di atas sahabat biasanya. Paham ya? Hadis Rasulullah benar. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tapi kalau khabar itu umum sifatnya. Paham ya? Hadis itu juga khabar, asar juga khabar. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, al-akhbaru ta'riful khabar, pengertian khabar itu al khabaru lughatan Khobar itu secara bahasa adalah an nabah Ya pemberitahuan. Ya khobar maknanya, ma'ruf. Bahasa dasarnya kabar itu, pemberitahuan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim." Ya tentang kabar yang sangat besar. Oh ya. Nah, tentang kabar yang sangat besar. Ya kan itu? Nah, barakallahu fikum. Wal muradu bihuna namun yang diinginkan di sini adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au wasfin. Hadis bukan ini? Hadis. Ya kan? Ujung-ujungnya gitu kan? Nah, padahal kalau khabar itu umum sifatnya. Nah, tapi alangkah bagusnya kalau seandainya definisi ini untuk apa? Hadis. Apa maksudnya? yaitu apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik berupa ucapan maupun perbuatan maupun nahambar kalafikum ketetapan maupun apa sifat. Kemudian ya? nahambar kalafikum Ini kalau kita telusuri definisi apa ini? Hadis atau khabar? Hadis. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau sini apa ma'udhi fa ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min qaulina wa fi'lin wa taqririn wa wasfin. Apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan maupun perbuatan maupun nam ketetapan ataupun nah barakallahu fikum wasfin yani sifat. Yang ucapan banyak sekali di antaranya innamal a'malu binniyat. Ya kan itu kan hadis juga itu kan. Nah, barakallahu fikum yang fi'il perbuatan banyak sekali di antara Rasulullah berbuat nah melakukan salat apa di atas mimbar mengajari Nah, barakallahu fikum para sahabat, saya takrir seperti ketika Rasulullah menanyai seorang budak wanita itu. Nah, Jariyah, eh, hadisnya Muawiyah bin Muawiyah bin apa? bin Hakam itu, As-Sulami, ya kan? Nah, barakallahu fikum Rasulullah menanyakan Aina Allah? Qalat fis sama. Mana ana? Qala anta Rasulullah. A'tidha fa innaha mu'minah itu. Nah, barakallahu fikum itu hadisnya Muawiyah bin Hakam itu. Barakallahu fikum yang wasfin juga mengenai apa hadis-hadis berkaitan tentang sifatnya Rasulullah wa kana khuluqul Quran contohnya. Wa kana khuluqul Quran. Dahulu Rasulullah itu akhlaknya Al-Qur'an. Ketika Ummul Mukminin ditanya, "Nah, barakallahu fikum," maka Ummul Mukminin Aisyah menjawab, "Wa kana khuluqul Quran." Dan dahulu akhlaknya Rasulullah itu apa? Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian berikutnya waqad sabaqal kalamu ala ahkami katsirin min al qaul dan ya, sungguh telah lewat pembicaraan atau pembahasan masalah hukum-hukum kebanyakan daripada ucapan ini. Nah, yang berupa ucapan sudah kita lewati ya. Nah, barakallahu fikum ada yang nah barakallahu fikum ucapan tersebut eh, wa barakallahu fikum sifatnya isya'i eh, atau nam khobari ya kan? Sudah kita lewati nah barakallahu fikum. Wa amal fi'lu pun perbuatannya fa inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam anwa. pun berkaitan masalah fi'l perbuatan Rasulullah maka sesungguhnya perbuatan Rasulullah itu memiliki berbagai macam bentuk atau jenis. Paham saudara ya? Memiliki berbagai macam jenis. Pertama, al awal ma fa'alahu ma fa'alahu bi muqtada al-jibillah. Nah, yaitu perbuatan-perbuatan yang Rasulullah lakukan dikarenakan apa? Nah, tuntutan daripada al-jibillah. Jibillah itu tabiat. Paham ya? Di muqtada al-jibillah, ya sesuai dengan apa? Sesuai tabiat itu istilahnya itu. Paham ya? Nah, perbuatan yang Rasulullah lakukan sesuai dengan tabiat itu apakah kita ikuti atau enggak itu maksudnya itu nanti pembahasannya. Boleh enggak kita ngikuti atau perkara yang mubah-mubah saja seperti tidur, makan, minum itu tabiat manusia enggak? Dilakukan Rasulullah enggak itu? Dilakukan oleh Rasulullah. Apakah kita harus mengikuti atau tidak? Kan itu perlu diperhatikan. Dari sini kal akli syurbi wa naum seperti makan, minum dan tidur fala hukma lahu fi dzatihi. Maka tidak ada hukum untuk perbuatan ini pada standarnya pada dasarnya, pada dasarnya setelah zatnya itu tidak memiliki hukum tersendiri situ. Mau makan silakan, minum silakan, tidur nggak masalah itu. Apa maksudnya itu ya? Nah, jadi secara dasar perbuatan itu sendiri tidak ditentukan hukum, kita harus mengikuti itu loh. Nah, barakallahu fikum. Tapi walakin qad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu lisababin ya wa na'am. Jadi perbuatan-perbuatan ini nanti makan, minum, tidur ini kalau kita telusuri secara dasarnya tidak ada hukum. Paham ya? tidak bersangkutan dengan hukum dalam artian tidak dikatakan haram, tidak dikatakan apa? Nah, diperintahkan kan itu. Mubah kan itu? Karena tabiat manusia gitu loh. Cuman terkadang bisa jadi diperintahkan, bisa jadi apa? Dilarang. Tapi dengan sebabnya itu intinya. Jadi kalau seradanya nggak ada hukumnya, tapi karena kenapa kamu muncul hukum karena ada sebabnya itu. Sebab itulah yang bikin apa? muncul hukumnya. Kita lihat. Waqad yakunu lahu sifatun matlubatun Nah, terkadang memiliki sifat yang diminta. Sifat yang diminta dan juga diperintahkan itu. loh. aku akli yamin, seperti makan dengan tangan kanan. Eh, wah. Diperintahkan ini, Diperintahkan hadis yang sahih yang sering kita dengar itu. Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bi yaminih wa idza shariba falyashrab bi yaminih fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi itu. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya makan dengan tangan kanannya. Dan apabila minum, maka hendaknya minum dengan tangan kanannya. Karena sungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Au manhiyun anha atau terkadang dilarang darinya. Kalau akli bishimal ya kan? Seperti makan dengan kanan kiri. Larangannya sudah kita sebutkan nanti. Nah, larangannya karena ada unsur apa? Unsur tasyabbuh syaitan. Unsur penyerupaan dengan syaitan. Karena syaitan makan dengan tangan kiri. Paham maksudnya ini insyaallah ya? Naam barakallahu fikum. Jadi secara zatnya yang bersangkutan bersangkutan dengan tabiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perbuatan tersebut itu tidak memiliki hukum seradatnya. Cuman nanti akan menjadi atau dalam artian memunculkan sebuah hukum dikarenakan sebab. Paham belum ini? Dikarenakan sebab. Ima sebabnya karena Nah barakallahu fikum hafizakumullah. Nah barakallahu fikum karena itu disyariatkan seperti makanan dan kanan atau dilarang karena sebabnya itu adalah unsur tersebut dengan syaitan tadi itu nah maka dilarang menggunakan dengan tangan kiri maafun sholat. berikutnya asani yang kedua ma fa'lahu bihasabil adahnya pertama tadi apa jibillah itu tabiat nah sekarang yang kedua perbuatan-perbuatan yang Rasulullah melakukannya sesuai dengan adat atau kebiasaannya paham belum nih kebiasaannya Rasulullah melakukan seperti itu kasifatul libas seperti sifat pakaiannya Rasulullah putih dan misalnya mubahun fi haddi dzati secara zatnya mubah enggak ada larangan kan mubah mau pakai putih silahkan mau pakai yang lainnya tidak masalah tapi kalau kita kita memakai putih tasian paham ya kita memakai jubah putih atau pakaian putih tasian dalam rangka mencontoh Rasulullah yujar insyaallah paham ya diberi pahala diberi pahala insyaallah ta'ala Wa qad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu lisababin. Naam, terkadang bisa jadi diperintahkan kebiasaan tersebut. Paham ya? Dan terkadang apa? Dilarang. Nah, barakallahu fikum seperti itu dikarenakan ada sebab. Paham ya? Nah, kebiasaan Rasulullah yang dilakukan itu kalau kita contoh terkadang mah dilarang itu ada. Seperti apa wisal. Puasa wisal Rasulullah lakukan enggak? Lakukan, tapi kan kita enggak boleh nyontoh. Dilarang enggak? Dilarang karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Rasulullah tidak seperti kita dari sisi kekuatannya ada sisi manusia ke manusianya sama. Sehingga Rasulullah mengatakan ketika nah barakallahu fikum menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari wisal kemudian apa? Sebagian sahabat mengatakan qalu ini ketua ya Rasulullah. Engkau itu melakukan puasa wisal wahai Rasulullah. Nah, puasa wisal kan puasa dua hari berturut-turut tanpa buka. Paham ya? Sahur pertama sahur, kemudian nanti kalau nanti sore nanti ketika menjelang buka dia enggak buka langsung disambung, bukannya besok lagi. Itu namanya puasa visual seperti itu. Nah, para sahabat mengatakan innaka tuwasil ya Rasulullah. Engkau puasa visual ya Rasulullah. Kenapa engkau melarang kami? Kemudian Rasulullah mengatakan lastu hayatikum. Lastu hayatikum. Aku enggak seperti keadaan kalian. Ya. Maksudnya keadaannya ya. Kalau manusia sama enggak? Sama-sama manusia. Rasulullah suatu ketika mengatakan ana basyarun mislukum. Aku adalah manusia biasa seperti kalian. Tapi dari sisi kekuatan memang Allah berikan tersendiri. Paham ya? Rasulullah mengatakan lastu hayatikum. Aku tidak seperti kalian keadaannya. Innama nam innama at'ama innama atama li rabbi nam wa yasqini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Innama ut'am wa usqa. Itu seperti itu. Bahwasanya aku ini diberi makan dan aku diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman minum dan makan kan batal puasa. Tapi bagaimana ini? Para ulama berselisih pendapat mengenai apa makna minum di sini dan apa makan makna makan di sini? Apakah maknanya minum secara hakiki, kemudian makan secara hakiki, nah, mengunyah kemudian menelan dan semisalnya, bukan. Namun yang diinginkan adalah kekuatan apa? Kekuatan nah barakallahu fikum hafizakumullah maknawi yang Allah telah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki pada yang lainnya. Alhamdulillah. Ya? Nah barakallahu fikum. Karena kalau seandainya mak makna minum dan makan itu hakiki, ini saya batal puasa. Puasa itu kan menahan mulai dari terbitnya fajar saja hingga apa? terbenamnya matahari menahan makan, minum seluruh yang batalkannya. Nah, ini kalau dimanakan bahwasanya ketika Rasulullah mengatakan lastu kahayatikum. Aku tidak seperti keadaan kalian. Innama ut'am usta. Hanya saja aku diberi makan dan juga nah barakallahu fikum atau innama at'amani rabbi. Nah, Wa ini hanya Allah Taala memberikan makan kepadaku dan juga memberi minum aku. Itu mananya apa mananya? Bukan apa? Makanan dan minuman hakiki. Paham ya? Karena hakikatnya berarti makan nanti. Tapi maknanya apa? Maknanya adalah nami itu kekuatan yang tidak dimiliki oleh kalian. Paham itu maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, sehingga kebiasaan atau adat yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak semuanya boleh kita contoh itu loh. Ada yang dilarang puasa wasal tadi. Kemudian ada juga yang diperintahkan. Seperti misalkan apa? Nah, kebiasaan Rasulullah melakukan apa? Nah, ia mulai salat malam sunnah muakkadah hukumnya kan. Nah, Rasulullah ketika safar ataupun hadir pun melakukan qiyamul lail. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Menunjukkan maksudnya itu diperintahkan. Tapi perintah yang tentu apa? Sunnah muakkadah tadi. maaf salah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. isu yang ketiga, ma fa'alahu ala wajhil khususiyah. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu nanti contohnya yang nanti ya. Yang wisol tadi contoh yang ketiga ini, keliru. Tapi yang kedua tadi contohnya yang dilarang itu bukan wisal ya. Nah, barakallahu fiikum wisal itu adalah perkara yang itu khusus untuk Rasulullah. Sehingga kita nggak boleh mencontohnya. Walaupun Rasul lakukan juga. Cuman yang dilarang nanti mungkin ada contoh yang lainnya, yang untuk yang nomor dua itu loh. Kebiasaan Rasulullah dilakukan tapi kita nggak boleh mencontoh itu loh. Paham ya? ya dalam artian enam sebuah kebiasaan yang Rasulullah lakukan itu terkadang ada yang kita diperintahkan, ada yang ada yang dilarang itu loh, paham ya? Cuman untuk yang misalnya yang tepat yang ketiga nanti itu yang ketiga, mafa'alahu ala wajhil khususiyah. Perbuatan yang Rasulullah lakukan tapi dalam bentuk khusus pengkhususan. Paham belum ini? Nah, fayakun mukhtassan bih. Maka yang seperti ini dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalau misal fi shaum seperti misal dalam masalah apa masalah puasa ini khusus untuk Rasulullah. Ini enggak boleh kita contoh. Enggak boleh kita apa? Contoh. Nah, wanikah bil bil hibah ya, dan pernikahan dengan dengan menghadiahkan. Maksudnya bagaimana ini maksudnya? Maksudnya seorang wanita itu nah minta dinikahi dan dihadiahkan tanpa mahar itu loh. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Paham ya itu dalam surah Ahzab itu kan nah seorang wanita datang Rasulullah menghadiahkan dirinya untuk dinikahi. Itu khusus untuk Rasulullah. Buktinya mana buktinya? Nah, buktinya Rasulullah mengatakan eh, buktinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan situ khalisata khalisatan laka min dunil mukminin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu. Khusus untukmu bukan untuk yang lainnya. Nah, barakallahu fikum itu. Dalam surat Ahzab itu bisa dilihat bahwasannya apa? Nah, barakallahu fikum seorang wanita menghadiahkan dirinya untuk Rasulullah agar dinikahi itu khusus. Ada selainnya enggak boleh. Tahu soalnya ya? Nah, barakallahu fikum. Berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah wa la yuhkamil khususnya illa bidalil dan tidak boleh kita menghukumi atau tidak boleh dihukumi dengan khusus pengkhususan kecuali dengan dalil itu khusus Rasulullah itu eh? nah barakallahu fikum puasa Ramadan itu khusus Rasulullah misalkan tidak boleh sembarangan itu nah jadi kita mengatakan itu adalah perbuatan Rasulullah yang khusus itu tidak boleh mengatakan seperti itu kecuali dengan dalil li'anal asla ta'asibihi karena pada asalnya itu mencontoh Rasulullah oh iya pada asalnya kan seperti itu eh? mengikuti jejaknya Rasulullah mencontoh Rasulullah tapi yang kita contoh yang mana gitu loh perkara yang itu merupakan kekhususan kan kita nggak boleh mencontoh perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Rasulullah kita tidak boleh mencontohnya nah seperti itu Arabi yang keempat mafa'alahu ta'abudan perkara-perkara yang Rasulullah lakukan karena ta'abud dalam rangka Rasulullah beribadah fawajibun alaih maka yang seperti ini wajib bagi Rasulullah hatta al balagh hingga sampai penjelasan atau nah fikum eh, hingga sampai beliau jelaskan atau penjelasan liwujubit tabligh alaih karena wajibnya menyampaikan kepadanya. Jadi perbuatan yang Rasulullah waktu itu lakukan, nah barakallahu fikum tapi bentuknya ibadah itu wajib bagi Rasulullah. Tapi bisa jadi nanti bagi umatnya sunnah itu loh. Kalau itu ya maksudnya ya. Nah barakallahu fikum. Sampai nanti datang penjelasan. Berarti nanti kalau Rasulullah menjelaskan itu adalah wajib berarti wajib. Kalau menjelaskan itu adalah sunnah berarti sunnah. Apa maksudnya itu ya? Nah, Suma manduban fi ini, wa haqqina ala aswal aqwal. Kemudian juga terkadang perbuatan tersebut nah sunnah untuk hak Rasulullah dan sunnah untuk hak kita berdasarkan pendapat yang paling kuat atau paling benar. Wa dzalika li anna fi'lahu ta'abbudan yadullu ala masyru'atihi. Dikatakan perbuatan Rasulullah yang bentuknya ta'abbud, eh, itu beribadah, nah, pada asalnya itu menunjukkan apa disyaratkannya perbuatan tersebut. Wal aslu pada asalnya ada mu'iqab ala tartib Nah, tidak adanya hukuman bagi orang yang meninggalkan, fayakunu masru'an la iqaba fi tarkih, maka menjadilah itu disyariatkan dan tidak ada, tidak ada hukuman bagi orang yang meninggalkannya wa hadza haqiqatul mandub. Inilah hakikat daripada mandub. Sudah kita lewati. Al mandub, al mustahab, as sunnah sama semuanya. Sunnah, mandub, mustahab. Sudah kita lewati kan yusabu fa'iluhu apa? Walam yu'aqab tarikuhu. Yang mengerjakan dapat pahala, diberi pahala, yang meninggalkan tidak diberi hukuman kan itu. Nah, barakallahu fikum. Misal dari contohnya, untuk yang keempat ini Hadis Aisyah, hadis Aisyah, "Annaha su'ilat bi ayyi syai'in anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda idza dakhala baita." Rasulullah dahulu ketika awal kali masuk rumahnya pertama kali yang dilakukan apa yang Rasulullah lakukan? Yang pertama yang pertama kali Rasulullah lakukan ketika masuk rumahnya, qalat bisiwak. Rasulullah mulai dengan siwak, bersiwakan. Falaysa fi siwak 'inda dukhul bait illa mujarrad al-fi'l. Tidaklah bersiwakan ini ketika masuk ke rumah ini melainkan apa? Melainkan semata-mata perbuatan. Paham ya? Perbuatan Rasulullah. Fayakun manduban. Maka seperti mandu. Dalam artian kita mencontoh seperti itu enggak masalah itu. Tapi enggak harus gitu loh. Apa maksudnya ini? Nah, barakallahu fiikum. Seperti laula ana syukra ala ummati apa? la amattum bisima inda kulli shalah. Ya, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, ini saya akan perintahkan untuk bersiwakan setiap kali mau sholat. Nah, tapi kan ini sunnah hukumnya. Mau siwakan silakan, tidak pun nggak berdosa itu. Naam, al-khamis yang kelima, ma fa'alahu bayanan mujmal min nususil kitab was sunnah. Perkara yang Rasulullah mengerjakannya, nah sebagai penjelasan untuk perkara atau sebagai penjelasan apa? untuk nas-nas atau dalil Al-Quran dan Sunnah yang masih global. Paham Jadi perbuatan Rasulullah yang Rasulullah lakukan, tapi fungsinya untuk menjelaskan perkara yang masih global, ya, yang masih global pada dalil dalil Al-Quran dan Sunnah tersebut. Dijelaskan seperti waktu musola dan tegakkan sholat global itu global. Masih umum sholat apa ini? Bagaimana gerak geriknya? Gerakannya kayak apa? Nah seperti itu. Fawajibun alaihi, maka wajibnya seperti ini. Wajib bagi Rasulullah SAW hatta yahsulal bayan hingga sampai penjelasan di kita tabligh alaih. Untuk wajibnya apa menyampaikan padanya, summa yakunu lahu hukmu kanas, nas. Kemudian menjadilah hukum nas tersebut al-mubayyan. Nam nas al-mubayyan, nas yang sudah dijelaskan, yang sudah dirinci fi haqqihi. Nah, wajib eh, hukum tersebut ada pada hak Rasulullah wa hak kita. Pak belum ini? yang masih global tadi kemudian dirinci oleh Rasulullah itu. Nah, rincian tersebut nanti akan kembali kepada kita, bisa mandu, bisa wajib itu loh. Paham ya? Untuk hak Rasulullah atau untuk hak kita. Fa in kana wajiban kana dzalikal fi'l wajiban. Kalau untuk Rasulullah itu haknya adalah wajib, maka untuk kita juga wajib di sini. Wa in kana manduban dan jika nah kalau fiikum bentuknya adalah mandub sunnah, karena kadzalikal fi'lu manduban, maka perbuatan itu juga sunnah hukumnya. Apa maksudnya ya? Misal wajib kalau yang wajib contohnya barakallahu fikum Af'al shalah salat wajib, allati fa'alaha an Nabi sallallahu alaihi wasallam bayanan li mujmali qawlihi ta'ala wa aqimus shalah. Contohnya yang wajib adalah perbuatan-perbuatan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatan salat wajib yang Rasul mengerjakannya sebagai penjelas untuk apa? Untuk globalnya firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah dan tegakkanlah salat. Global ini global dijelaskan dengan perbuatan Rasulullah yang harus melakukan. Maka hukumnya apa hukumnya? Hukumnya bisa jadi wajib di sini. Paham ya? Seperti salat Rasulullah melakukan apa? Salat di atas mimbar. Paham ya? Kemudian kita mencontoh salat Rasulullah wajib. kamar kama muni, usalli. Salatlah kalian nam eh, sebagaimana kalian melihat aku salat kan itu. Nah. Berikutnya, wa misalun mandub contoh yang sunnah. Salatu sallallahu alaihi wasallam rakaatain khalfal maqam ba'da an faragha min at-tawaf. Salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua rakaat di belakang makam Ibrahim setelah Rasulullah menyelesaikan apa? Menyelesaikan tawaf. Bayanan hal ini sebagai penjelas di qouli ta'ala yaitu terhadap firman Allah Subhanahu wa taala wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla dan jadikanlah nah barakallahu fikum pada makam Ibrahim musalla nah tempat salat di situ di belakang makam Ibrahim ya haitsu taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila maqam Ibrahim yaitu ketika Rasulullah SAW nah barakallahu fikum ke depan ada eh, nah, ke atau datang kepada makam Ibrahim bahwa yatlu hadil ayah membacakan ayat ini wa rakaatani khalfal maqam sunnah paham ya dua rakaat di belakang makam tersebut adalah sunnah makam Ibrahim nah wa amma takriruhu makam Ibrahim itu apa sih makam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim waktu itu ketika bangun Ka'bah paham ya kan diabadikan itu bekas apa bekas Nah barakallahu fikum telapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya, karena waktu itu ketika enam Ka'bah ketika bangun semakin tinggi semakin tinggi kan nggak mungkin dia sampai kecuali harus menggunakan semacam apa? Semacam batu atau bata yang ditumpuk untuk misalnya kalau bahasa Indonesia saya untuk memanjat gitu loh. Maksudnya, nah barakallahu fikum. Nah itu kan sampai saat ini diabadikan itu. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam yang membantu bapaknya untuk membangun tadi. Jadi kalau eh, Nabi Ibrahim alaihissalam kan di atas, eh, macet tadi itu. Kemudian anaknya yang menghasilkan. Itu kisahnya bisa dilihat dalam tarikh atau sejarah mengenai pembangunan Ka'bah. Nah. Kemudian berikutnya barakallahu fikum Muhammad takriru sallallahu alaihi wasallam. Adapun nah penetapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai' terhadap suatu perkara fahuwa dalilun ala jawazi itu menunjukkan dalil pembolehan perkara tersebut ala wajhi alladhi aqarrahu sesuai dengan apa sisi yang Rasulullah menetapkannya qaulan kana am fi'lan baik itu berupa ucapan maupun perbuatan seperti Rasulullah membiarkan ketika orang pada waktu makan dhab berarti menunjukkan bolehnya makan apa dhab kan itu Rasulullah kan enggak ngingkari situ kalau seandainya tidak boleh saya apa diingkari yang itu nah barakallahu fikum kemudian misalul ikrar misalul ikrarihi alal qaul Contohnya, nah barakallahu fikum penetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sebuah ucapan atau terhadap sebuah ucapan iqraruhu al-jariyah. Paham ya? Nah, penetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam terhadap budak wanita atau jariyah itu allati sa'alaha yang Rasulullah menanyainya. Aina Allah? Di mana Allah? Allah di sana. Allah Ta'ala di di langit. Langsung Allah aktif hafain inha mu'minah. Bebaskanlah budak perempuan tersebut karena dia adalah mukminah. Kan sebelumnya itu ditanya aina Allah kemudian fis sama. Kemudian man ana? wala anta anta Rasulullah. Nah. Mafhum sama ya? Wa misalu ikrarihi 'ala fi'l. Contohnya sekarang nah penetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sebuah perbuatan ikraru itu ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau penetapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sahibas na'am sariyah terhadap orang yang waktu itu utusan, tadinya itu utusannya, utusan perang atau utusan intinya utusan lah utusan dakwah dan gitu misalnya. Nah, waktu itu Rasulullah mengutus salah seorang gitu loh. Nah, seperti penetapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang diutus waktu itu. Alladzi kana yaqra'u li ashabih, yang waktu itu sahabat itu jadi imam, membaca untuk para sahabatnya. Nah, fayakhtam. Eh, nah, kemudian dia menutup bikul huwallahu ahad setiap rakaatnya kulullah ahad, surat kulullah ahad, surat al-ikhlas itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian Rasulullah mengatakan, seluruh bertanyalah kalian kepada orang tersebut." Nah, sebagian riwayat menyebutkan siapa namanya itu Umar bin Jabal ya. Sebagian riwayat seperti itu, tapi wala alam yang sahih siapa yang sebagian riwayat anda pernah melihat itu kalau tidak salah Muad bin Jabal. Paham ya? Yang baca Nah barakallahu fikum surah tersebut. Seluruh tanyakanlah kepada dia li'ayi syai'in kana yasau dzalik? Karena tujuan apa dia melakukan hal itu? Kenapa membaca surat Al-Ikhlas terus itu? loh? Tujuannya apa tujuannya? Fasalu kemudian para sahabat bertanya kepada Nam kepada utusan Rasulullah tersebut faqala kemudian orang tersebut menjawab li'anna sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'aha dikarenakan yang di dalamnya terkandung sifat Allah Subhanahu wa taala dan aku senang kalau seandainya membacanya faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian Rasulullah mengatakan, "Akhbiru annallahu yuhibbu. Kabarkanlah kepada orang tersebut bahwasanya Allah Taala mencintainya. Paham soal itu ya? Na'am barakallahu fikum. Wa misalun akhar, satu lagi, wa misalun akhar dan contoh yang lain ikraru al-habasyah yaitu na'am pembiaran Rasulullah atau penetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang Habasyi Eh, seorang Habasyi yang waktu itu apa Abu Nabi masjid, bermain-main di dalam masjid. Nah, waktu itu ketika ketika apa? Id kan itu kan, hari raya kan istilahnya, senang-senang itu kan. Min ajli at-ta'lif al-Islam, karena dalam rangka itu apa? Untuk menyusun mereka atau menguatkan mereka di atas keislaman. Oh iya, karena waktu itu mungkin sebagian mereka masih baru-baru masuk Islam itu loh. Eh, dia senang dan semisalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa saya boleh pada asalnya ketika tidak ada tempat yang lain misalkan untuk bermain, maka bermain di dalam masjid pun enggak masalah juga. Tapi tentunya melihat situasi, kondisi dan tempatnya. Dahulu kita pernah ya di Damas waktu itu ketika kita perang, nah ketika tempatkan kondisi belum aman, kemudian itu Adha waktu itu banyak orang gulat di dalam masjid itu. Paham ya? Tapi ya dinasihati jangan terlalu ribut itu masalahnya. Nah bergulat dalam masjid itu karena di luar bahaya. di luar kena sniper nanti. Paham itu ya? Nah barakallahu fiikum itu. Jadi menunjukkan tidak masalah itu. Karena Rasulullah kalau seandainya dilarang, Rasulullah akan melarang.